Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan istiqomah hingga akhir zaman. Adapun pembahasan kita kali ini insya Allah masih melanjutkan pembahasan kita Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala Sebelumnya kita telah membahas tentang pembahasan alam kubur yang mana al-musannif mengatakan summahum ba'da bawtati fil Musa musa'alun kemudian manusia setelah mereka dihimpit di dalam kuburan mereka akan ditanya di antara keyakinan kita bahwasanya setiap manusia akan dihimpit di dalam kuburan. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Aliman Ishaq yang Rahuyah di Musnadihi dalam kitab Musnadnya Lau naja ahadun Abdul fil qabri naja sa'ad bin Mu'ad Kalau seandainya ada seorang di antara kalian yang selamat dari himpitan kubur, maka niscaya orangnya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah seorang sahabat yang luar biasa mulia. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ihtazza'ah syurrahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Rahman sana Allah Subhanahu wa taala bergetar ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini menunjukkan akan keutamaan sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz. Walaupun demikian, kata Rasulullah SAW, kalau ada di antara kalian yang selamat dari himpitan kubur, maka niscaya Sa'ad bin adalah adalah orangnya. Sa'ad bin Mu'ad saja tidak selamat, apalagi apalagi kita. Kemudian setelah dihimpit, setiap manusia akan ditanyakan di dalam kuburan tentang rafabuka, siapa Rabbmu, Wama dinuka, siapa agama, siapa wama Rasul, wama nabiuka siapa nabimu, wama dinuka dan apa agama. Ini telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian Al-Musannif mengatakan wa ba'dan ila mansurun Kemudian setelah jasad-jasad manusia itu hancur, maka mereka akan dibangkitkan. Maka di antara rukun iman yang wajib kita yakini adalah iman kepada hari Dan di antara hal yang masuk ke dalam Iman kepada hari akhir adalah iman kepada hari kebangkitan. Ya. Dalil yang menunjukkan akan hari kebangkitan sangatlah banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم بعثناكم kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum setelah kalian wafat la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur dengan kita meyakini adanya hari kebangkitan itu menjadi sebab kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwasanya badan yang kita miliki, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita dikaruniai dengannya, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa wa ta'ala nanti sudah dibagikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian wafat agar kalian bersyukur. Ini menunjukkan bahwasanya di antara sebab seorang bersyukur kepada Allah SWT yaitu imannya kepada hari kebangkitan yang iya. tahu bahwasanya seluruh nikmat-nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Bagaimana kita akan dibangkitkan? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, ما بين النفختين antara dua tiupan sangsakala itu jaraknya 40 puluh. maka ada yang bertanya 40 bulan tidak dijawab 40 hari tidak empat 40 tahun tidak dijawab Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البحر Kemudian Allah akan menurunkan dari langit air sehingga kalian akan kembali bangkit sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran. Wahwa laisa minal insani syai'un illa yubla illa adman wahidan wa adman lana dan tidaklah dari tubuh manusia itu kecuali akan hancur kecuali hanya satu bagian tubuhnya yaitu adbun tanah apa itu adbun tanah yaitu tulang yang berada di ujung tulang sulbi dekat dengan tulang ekor kecil ajbud dalal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyam. Dari tulang itu Allah akan membangkitkan kembali manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kita akan dibangkitkan dari Tulang ekor tersebut. Siapa yang pertama dibangkitkan? Yang pertama dibangkitkan mungkin di hari kiamat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih wa ana awwal man tansaku anhu al-ardu yaumal qiyamah dan saya adalah orang yang akan keluar pertama nanti dari kuburan di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang pertama nanti keluar dari kuburan. Dan di dalam al quran Al Karim terdapat ayat-ayat yang mengajak akal kita berpikir bahwasanya di sana ada hari kebangkitan. Ayat-ayatnya banyak. Namun para ulama menjadikannya empat bagian atau empat kelompok. Dalil dari Al-Quran, namun sifatnya akli, yaitu mengajak kita berpikir yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan. Yang pertama bahwasanya Allah zat yang menciptakan kita dari ketiadaan itu sangat mampu untuk mengulangi kebangkitan kita. Allah yang telah menciptakan kita dari ketiadaan itu maha mampu untuk membangkitkan kita setelah kematian kita. Bukankah ketika kita membuat sesuatu yang tidak pernah ada contohnya, itu lebih sulit ketimbang kita membuat sesuatu yang sudah ada contohnya? Terlebih lagi kalau kita yang sudah membuatnya. Tentu ketika kita membuatnya lagi itu lebih lebih mudah. Ini kelompok dalil yang pertama. Bahwasanya Allah swt mengingatkan kita akan penciptaan yang pertama. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di dalam surat Maryam ayat yang ke-66 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaqulu al-insanu a idza ma mittu sawfa ukhraju hayya." Berkatalah manusia, apakah jika aku sudah meninggal, jika badanku sudah hancur, aku akan kembali hidup? Maka Allah SWT berfirman, "Awala yadhkurul insanu anna khalaqanahu min qablu Walam yaku yakun syai'a." Tidakkah manusia mengingat bahwasanya kami telah menciptakan dia dari ketiadaan? Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya penciptaan ulang itu lebih mudah dari penciptaan yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua dari dalil yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih agung, lebih besar dari penciptaan manusia. Bagian yang kedua ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih agung dari penciptaan manusia, lebih besar, lebih sulit dari penciptaan manusia. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-57 Surat Ghafir ayat yang ke-57 Allah Subhanahu wa taala berfirman La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih agung ketimbang penciptaan manusia. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Manusia ini makhluk yang sangat kecil. Di Amerika sana ada pohon yang tingginya ratusan meter. Bahkan manusia itu mungkin ya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan satu buah pohon saja. Bagaimana jika dibandingkan dengan langit dan bumi? Allah SWT berfirman, "Khalaqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas, walakin akbar nasi la ya'lamun." Sungguh penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar ketimbang penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Demikian juga dalil yang menunjukkan akan hal ini terdapat di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin 'ala an al-mauta." Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berfikir. Saya berfirman, "Awalam yaru anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihin biqadirin 'ala an yuhyiya Tidakkah kalian atau tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa lelah setelah menciptakan langit dan bumi biqadirin ala itu maha mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ya. Di sini Allah SWT mengajak kita berpikir kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi yang jauh lebih besar dari kita, maka apa sulitnya untuk menghidupkan kita setelah kita wafat? Tidak ada sulit sulit bagi Allah Subhanahu wa Kemudian yang ketiga yaitu dalil-dalil yang menunjukkan akan penghidupan bumi setelah kematian dalil-dalil yang menunjukkan akan penghidupan bumi setelah kematiannya. Ya, terkadang kita lihat ada bumi yang tandus mati, di dalam kehidupan. Namun Allah Subhanahu turunkan kepada daerah tersebut air sehingga kemudian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fussilat ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah dan di antara tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu tandus mati فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت dan setelah kami turunkan kepada tanah tersebut maka tanah tersebut menjadi hidup dan berkembang mengembangkan apa yang ada di atasnya itu Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ladzi ahyaha la muhyil mauta." Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan bumi tersebut itu akan menghidupkan makhluk yang sudah wafat. Allah SWT mengajar kita berpikir bahwasanya tanah yang tandus itu mampu Allah hidupkan demikian juga kita. Ketika kita sudah wafat Allah Maha mampu untuk menghidupkan kita. huwa ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha mampu terhadap segala sesuatu. Kemudian dalil-dalil yang keempat yaitu dalil yang berkenaan tentang penghidupan sebagian makhluknya setelah diwafatkan. Ada sebagian makhluk yang Allah kabarkan dihidupkan lagi sebelum terjadinya kiamat. Contohnya siapa? Atau kisah siapa? Kisah Nabi Nabi Musa Kisah Nabi Musa alaihi assalam Ketika ada seorang Bani Israel Yang meninggal Kemudian Tidak ada yang mengetahui siapa yang telah membunuhnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-73. Faqul ribu bi ba'dihha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idribuhu bi ba'dihha." Pukulkanlah bayi tersebut dengan sebagian anggota sapi. Dipukulkan dengan sebagian anggota sapi, kemudian bayi tersebut hidup kemudian mengabarkan siapa yang telah membunuhnya kisah ini ma'ruf di dalam kitab-kitab tafsir dari tafsir ayat Al-Baqarah yang ke-73 tersebut فَقُلْنَ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي al-mauta. Demikianlah Allah SWT menghidupkan zat yang telah wafat. Kembali Allah mengajak kita berfikir bahwasanya di bumi saja sebelum hari kiamat itu sudah terjadi penghidupan makhluk sebelum atau setelah kematian. Demikianlah Allah menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah wafat. Wa آيَاتِهِ ayatihi la'allakum Demikianlah Allah melihatkan kebesarannya bagi orang-orang yang berakal. Ada yang bisa mengulangi Pak? Empat kategori dalil yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan yang tidak membaca ya nggak apa baca juga nggak apa silakan ya ya yang pertama bahwa saya dalil yang menunjukkan akan penciptaan di awal bulan bahwasanya Allah menciptakan kita di awal mula itu maha mampu untuk menghidupkan kita kembali ya kemudian yang kedua ya penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit daripada penciptaan manusia apalagi hanya untuk menghidupkan setelah kematian baik yang ketiga penghidupan bumi setelah kematiannya penghidupan bumi setelah kematiannya. Ya, ini menunjukkan akan kehidupan nanti kita setelah kematian kita. Baik, yang keempat. Baik, penghidupan sebagian makhluknya sebelum hari kiamat. Aduh, nggak ada hadiah pak. Ayo pak. <laughs> Baik, barakallahu Nah, itu dalil-dalil yang menunjukkan akan adanya hari kebangkitan Dalilnya banyak, ayat-ayatnya banyak, namun bisa kita bagi menjadi empat kelompok tersebut. Kita sekarang masuk kepada kondisi manusia ketika dibangkitkan. Manusia berbeda-beda kondisi mereka ketika dibangkitkan. Secara umum, ketika manusia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan dibangkitkan dalam kondisi mulia, dalam kondisi baik. Sebaliknya, ketika manusia semasa hidupnya senantiasa bermaksiat dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dibangkitkan dalam kondisi sangat buruk. Ya. Eh, Dulu yang menunjukkan akan hal tersebut adalah ayat yang terdapat di surat Al-Isra 97. Al-Isra ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yawma nahsurul al ila rahman rahmani Di hari yang ketika kami bangkitkan orang-orang yang bertakwa wafda dalam kondisi terhormat Di hari yang Allah bangkitkan orang-orang yang bertakwa dalam kondisi terhormat. ونسوق المجرمين إلى الرحمن وردا dan kami akan bangkitkan orang-orang yang berdosa dalam kondisi kehausan. Dan kami akan bangkitkan orang-orang yang berdosa dalam kondisi kehausan. Oh, Afwan ya. Saya menyebutkan nama ayat itu harusnya Maryam di surat Maryam ayat yang ke-80 6 nah, Maryam ayat yang ke-85 sampai 86 Adapun Al-Isra ayat 97 itu adalah khusus bagi orang-orang kafir saja. Ya. Adapun Al-Isra ayat yang ke-97 itu khusus bagi orang-orang kafir. Ya. Adapun Maryam 85 sampai 86 itu orang yang berdosa kemudian setelahnya orang yang bertakwa orang yang bertakwa kemudian orang yang berdosa itu secara umum semakin orang yang taat maka semakin mulia dan nanti bangkitkan namun nanti di sana ada kondisi-kondisi khusus di sana nanti ada kondisi-kondisi khusus di antaranya adalah kondisi orang-orang kafir yaitu dalilnya apa tadi? Surat Al-Isra ayat yang ke 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa." Dan kami kumpulkan mereka yaitu orang-orang kafir. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat ala wujuhihim diseret di atas kepala mereka. Umyan dalam kondisi buta, wa bukman bisu, wa Kondisi kondisinya kiri. Bayangkan orang berjalan biasanya menggunakan kaki. Ini dijalankan menggunakan kepala dalam kondisi buta kini lagi lesu itu adalah orang-orang kafir boleh tidak kita bilang kafir boleh ya boleh oh Al-Quran saja bilang kafir masa kita nggak boleh hmm. Maka sebagian sahabat bertanya sebagaimana dalam Musnad Ahmad Kaifa yamsuna ala wujuhihim? Bagaimana orang-orang kafir jalan di atas wajah-wajah mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, Innal ladhi amsahum ala aqdanihim qadirun ala an ala wujuhihim. Sesungguhnya zat yang mampu menjalankannya di atas kakinya itu maka mampu untuk menjalankannya di atas wajah-wajah mereka. Ini terdapat di Mustan Ahmad nomor 8755. 8755. Bayangkan berjalan di atas kepala, diseret di atas kepala dalam kondisi buta tuli bisu. Tidak ada yang menyeret, tidak. Dia yang berjalan sendiri. Ya. Oleh karena para sahabat bertanya. Kalau ada yang menyeret, mungkin mereka tidak akan bertanya. Ya. Maka mereka bertanya, bagaimana mereka bisa berjalan di atas wajah-wajah mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya zat yang menjalankan dia di atas kaki mereka ketika di dunia, itu maha mampu untuk menjalankan mereka di atas wajah mereka nanti di hari kiamat. Ya, Dan Syekh Sindi, Syekh Saleh Sindi, ya, guru kami di Madinah, beliau mengatakan bahwasanya menurut dalil-dalil itu di awal mula kebangkitan mereka dalam kondisi ya bisu, tuli, kemudian buta. Itu di awal kebangkitan seperti itu. Kenapa? Karena ada dalil-dalil lain yang menunjukkan adanya perbincangan antara ahli neraka dengan orang-orang kafir. Adanya perbincangan antara ahli neraka atau malaikat penjaga neraka dengan orang-orang kafir lagi di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tuli bisu buta itu hanya di awal kebangkitan. Namun setelah itu mereka akan diberikan ya kemampuan untuk berbicara. Di antara pengucapan mereka yaitu waqala alladziina fin naari li khasanati jahannam yaqulu rabbakum khaffif 'anna yawman min al-'adzab. Sebagaimana Allah SWT firmankan berkata orang-orang yang berada di dalam api neraka kepada malaikat penjaga neraka yukhaffif 'anna min al-'adzab. Mintalah kepada Rabb engkau, kalian, agar meringankan kepada kami azab jahannam يخفف عنه Namun para malaikat tidaklah menjawab Semua mereka. Bahkan ya, mereka itu la yamutu fiha wala yahya, tidaklah mati, tidaklah hidup karena hidupnya terus dalam kondisi dianggap jalan. Ya ini menunjukkan bahwasanya mereka itu mampu berbicara nanti di dalam neraka wali amin. Kemudian kondisi yang kedua yaitu orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong itu mereka memiliki kondisi khusus ketika dibangkitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sunan At-Tirmidzi hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 2492 dengan sanad yang hasan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yuhsyarul mutakabbirun yawmal qiyamati amsalad orang-orang yang sombong nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti semut kecil visual bija dalam bentuk manusia orang-orang yang sombong. Mereka akan dibagikan di hari kiamat ukurannya seukuran sangat kecil. Rupanya rupa manusia, subhanallah. Bayangkan ya. Manusia ukurannya sebesar semak. Ini adalah kondisi orang-orang yang mengembangkan selama dunia ya maka mereka akan dibangkitkan dalam kondisi sebesar sang tua yang Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang mengemis meminta-minta tanpa adanya kebutuhan mereka akan dibangkitkan dalam kondisi khusus. Makanya kalau tidak ada kebutuhan tidak boleh kita minta-minta Misalkan ada orang musafa, jangan lupa bawa oleh-olehnya ya. Nah ini sebenarnya dia itu meminta, walaupun caranya harus atau hal-hal yang lain ya orang baru kita tahu orang itu baru naik jabatan mana nih sukunannya eh ini minta walaupun secara halus ya. maka hati-hati seorang muslim itu sifatnya lebih senang tangannya berada di atas al-yadul ulya khairun min al-yadul Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maka kita itu tidak boleh meminta-minta tanpa adanya kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1040. La tazalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin Senantiasa salah seorang di antara kalian terus meminta sampai dia bertemu dengan Allah tidak ada sekerat daging pun di atas wajahnya. a'lam. Senantiasa salah seorang di antara kalian meminta terus meminta meminta tanpa adanya keperluan. Sampai dia bertemu dengan Allah tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ini ancaman yang keras bagi kita hendaknya kita tidak meminta ketika tidak ada keperluan. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan ya, sungguhnya orang yang meminta peron tanpa adanya kebutuhan, hanya ingin menambah-nambah hartanya, fa inna al Sungguhnya dia itu sedang memenuhi tubuhnya dengan api neraka. Wajah Sungguhnya dia itu sedang meminta api neraka. Ya, ini hendaknya menjadi perhatian kita untuk tidak meminta ketika tidak perlu kecuali memang butuh ya. butuh dan tidak ada jalan lain kecuali hanya meminta maka ketika itu diperbolehkan Baik. itu sebagian manusia yang buruk dibangkitkan khusus nanti di hari kiamat. Adapun orang-orang yang beriman, tadi di awal mula kita sudah sebutkan mereka akan dibangkitkan dalam kondisi mulia nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda." Di hari yang Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang bertakwa dalam kondisi mulia. Ya, tadi di surat Maryam ayat yang ke-85. Namun ada di sana orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dibangkitkan secara khusus. Yang pertama adalah orang-orang ahli wudhu, orang-orang yang senantiasa menjaga wudhu mereka. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku nanti akan dibangkitkan ghurran muhajjalin dalam kondisi bercahaya min atharil wudhu dari efek wudhunya mereka selama di dunia. Maka orang yang sentiasa menjaga ya itu akan memiliki cahaya nanti di anggota wudhu mereka di wajahnya, di tangannya, di kakinya ya, itu akan mengeluarkan cahaya Padahal maka orang yang tidak pernah menyentuh air wudhu itu tidak akan mendapatkan keutamaan orang yang anti air wudhu itu tidak akan mendapatkan ya keutamaan ini. Kemudian yang kedua adalah asyuhada orang-orang yang syahid mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin yang meninggal di Selandia Baru kemarin itu menjadi orang-orang yang masuk ke dalam keutamaan syuhada keutamaan orang-orang yang berjalan, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat at mili nomor 1656 dengan sanad yang sahih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yukallamu ahadun fi sabilillah Wallahu a'lamu biman yukallamu fi sabili. Illa jaa yawmal qiyamah al-lawnu lawnud dam wa rihu rihul misk. La yukallamu ahadun fi sabilillah. Tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah. Ini baru terluka, apalagi kalau sampai meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu biman yukallamu fi sabili dan Allah Maha siapa yang terluka di jalan Allah. Allah yang maha tahu siapa yang niatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada orang-orang yang ikut berjihad niatnya bukan karena Allah tapi untuk mencari ketenaran, untuk mencari pujian manusia. Wallahu a'lamu biman yudallatu fi Allah Maha tahu siapa yang terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Illa jaa yaumul qiyamah al dam Kecuali dia akan datang nanti di hari kiamat dengan membawa ya darah yang warnanya warna darah. Warihu rihul misk. Adapun aromanya aroma kasturi. Jadi di awal kebangkitannya dia akan Ya, masih memiliki ya, lukanya atau masih terlihat darahnya yang bersimbah. Warnanya warna darah, namun aromanya aroma kasturi. Ini yang ke yang keberapa? Yang kedua dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga yang dibangkitkan secara khusus nanti di hari kiamat dari orang-orang beriman adalah orang-orang yang meninggal dalam kondisi muhrim ketika haji maupun umroh. mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak mereka akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata ketika ada seorang yang sedang berada di Arafah di tanah suci Arafah id waqa'a min rahilatihi kemudian dia terjatuh dari untanya kemudian untanya menginjaknya sehingga dia wafat maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1265. Yughsiluhu bima'in Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Wa kaffinuhu fi Dan kafanilah dia dengan dua kain wala tuhanniqu dan jangan kalian berikan wewangian khusus ini bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi mukmin wala tukhammiru ra'sahu dan jangan kalian tutup kepala-kepala mereka atau kepala orang tersebut mandikanlah dia dengan air dan bidara dan kafanilah dia dengan dua pakaian, dua kain. Dan jangan kalian berikan wewangian dan jangan ditutup kepalanya. Karena seperti ini orang yang berihram ya, tidak boleh menutup kepala, kemudian tidak boleh memakai wewangian. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, فَإِنَّهُ يُبْعَثُ yawmal الْقِيَامَةِ bulatiyah. Sesungguhnya dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Ini menunjukkan akan kekhususan bagi orang-orang yang berihram kemudian dia wafat akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Demikian juga secara umum seluruh manusia nanti akan dibangkitkan dalam kondisi hufatan urwatan ghilla. Tidak memakai sendal, kemudian telanjang, kemudian belum dihitan. Ya. Hal itu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3349 bahwasanya Rasulullah SAW bersabda innakum mahsuruna kufatan uratan gurla sesungguhnya kalian semua akan dibangkitkan dalam kondisi tidak memakai sendal telanjang dan tidak atau belum dihitam kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat kama badana awal khalqin nu'idu sebagaimana kami telah menciptakan dalam, mereka dalam kondisi seperti itu demikian juga kami akan dia dalam kondisi seperti itu kita ketahui bahwasanya seluruh manusia itu terlahir dalam kondisi telanjang, tidak memakai sendal dan belum dikitan. Demikian juga nanti kita akan dibandingkan dalam kondisi seperti seperti itu. Dan orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 4740, awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Pertama atau orang yang pertama diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan sangat yang sahih sumba Muhammad kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal-hal yang berkenaan dengan kebangkitan. Kemudian setelah manusia dibangkitkan, semua mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. kita yakini bahwa seluruh kita ini akan dibangkitkan kemudian dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar. Dari awal manusia sampai akhir manusia dan nanti masih hidup ketika kiamat tegak, semuanya akan dikumpulkan di satu di satu tempat. Bagaimana sifat padang mahsyar tersebut? Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsharun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda, asra kakursatin nabi, laisa biha alamun li ahad." Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6040 dan Muslim nomor 4998. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia akan dikumpulkan nanti di hari kiamat di tanah yang sifat tanah itu pertama putih cemerlang putih ya. sifat tanahnya yang pertama apa putih kemudian afro Afro itu adalah pipi. Pipi. Ya, kalau bahasa kita kitanya apa? Ya pipi ya. Pipi. Putih, pipi. Rata. Kagur sotin nabi. Seperti roti yang bersih. Kalau kita lihat ada roti, dia rata. Demikian juga ikhwan Laisa fiha alamun ahad. Kemudian ada yang ketiga tidak ada tanda akan kepemilikan seorang. Tidak ada. Tidak ada akan tanda kepemilikan untuk seorang. Tidak ada. Harta putih, tidak ada tanda. Ini sifat pada mahsyar. Dan hal ini juga telah Allah SWT firmankan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. Ibrahim ayat yang ke-48. Allah SWT berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardu di hari yang bumi diganti dengan bumi yang lain. Ya. Di sana ada perbedaan para pendapat yang kalangan para ulama, apakah bumi ini akan diganti dengan bumi yang lain? Kemudian disitulah tempat dikumpulkan seluruh manusia. Ya. Allah Taala alam bahwasanya yang lebih dekat bahwasanya buminya tetap ini, namun yang berubah apa sifatnya. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha." Di hari itu kami akan mengabarkan apa yang terjadi di atasnya. Maka bumi yang kita pijak ini akan mengabarkan nanti di hari kiamat akan apa yang telah kita kerjakan ketika kita berada di dunia. Makanya hati-hati. Ya. Ketika kita berada di suatu tempat, jangan berbanyak maksiat. Malaikat mencatat. Kulit-kulit kita akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنوبكم. Ya. Dan beliau tidak akan disembunyi dari persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian dan kulit-kulit kalian. Demikian juga bumi yang kita pijak akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Dan di atas itu semua Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui seluruh perkara itu menyaksikan dengan seluruh apa yang kita kerjakan. Maka langit manakah yang kita hendak berteduh ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bumi manakah yang kita pijak ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh langit milik Allah, seluruh tanah bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang semuanya bumi ini akan menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Baihaqi dijelaskan bahwasanya yuhsyarun nasu ala ardin kal Manusia akan dikumpulkan di tanah seperti perak. Seperti perak. Lam yas lam yusfak fiha jamul haram walam taqwa fiha khotiyah. Di atas tanah itu belum pernah ditumpahkan darah yang belum pernah terjadi maksiat. Ya. Dari inilah yang dipergunakan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya bumi itu diganti bukan bumi yang ini. Ya. Namun perselisihan pendapat di dalam masalah ini sangat kuat. Namun kita yakini bahwasanya bumi yang menjadi tempat manusia berkumpul lagi di padang pasir itu belum pernah ditimpahkan darah dan belum pernah terjadi di atasnya maksiat masih suci dan dikarenakan maksiat itu tidak hanya berpengaruh kepada kita bahkan benda-benda mati itu akan terpengaruh dengan maksiatnya anak ada ini saking buruknya maksiat sebagaimana dalam hadis bahwasanya Hajar Aswad itu ketika pertama diturunkan ke dunia warnanya apa? Putih cemerlang. Ya, hitam dikarenakan dosa-dosa anak Adam. Ini menunjukkan bahwasanya dosa anak Adam itu berpengaruh kepada kepada benda-benda mati. Ya. Oleh katanya suatu ketika mimbar yang biasa dipergunakan oleh Rasulullah SAW untuk berkhutbah itu pernah menangis dengan tangisan yang luar biasa rintihannya. Dikarenakan Rasulullah SAW sudah pindah mimbar ke mimbar yang baru. Ini menunjukkan bahwasanya benda mati saja ketika kita berbuat ketaatan kepada Allah di atasnya ikut senang. Ya. Ini menunjukkan akan benda-benda mati itu ikut senang dengan ketaatan kita dan tersakiti dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian di hari mahsyar itu setiap manusia akan berlepas diri dari siapa yang telah dia kenal masing-masing ingin menyendiri, menyelamatkan dirinya saja. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Abasa ayat yang ke-34 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirul mar'u min akhi." Di hari yang seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Dan lari dari bapak dan ibu. Wa sahibatihi wa bani. Dan dari istri dan anak-anaknya. Likulli minhum yawma idin sya'run. Masing-masing dari mereka sangat dengan perkara perkara ini. Ya, dikarenakan kerabat-kerabat yang bersama kita mereka akan meminta hak-hak mereka. Ketika kita zalim kepada mereka, mereka akan meminta haknya nanti di hari kiamat. Ya. Dikul hakim haqqah Berikanlah kepada orang yang memiliki hak-haknya. Inna linafsika 'alaika haqqa. Sesungguhnya engkau memiliki hak terhadap dirimu sendiri. Wa inna li ahlika 'alaika haq. Sesungguhnya engkau, sesungguhnya keluarga dirimu memiliki hak terhadap dirimu. Ya. Maka fa'ati kulli haqqin Maka berikanlah kepada orang yang memiliki hak itu haknya. Oleh karenanya setiap manusia akan lari dari kerabat-kerabatnya karena mereka takut nanti ditagi akan hak-haknya nanti ketika di hari kiamat. Dan seluruh manusia itu tidak akan ada yang selamat dari pada masa ini semuanya akan dikumpulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda." Dan sungguh kami telah hitung setiap makhluk sehingga tidak ada yang selamat satupun. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan semua dari mereka itu akan datang di hari kiamat dalam kondisi menyendiri. Ya. Di surat Maryam ayat yang ke-94 sampai 95. Maryam 94 sampai 95. Tidak ada yang selamat dari Adam langsung. Bahkan para hewan itu akan ditampilkan nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat at takwir ayat yang kelima. Wa idzal wuhushul busirat dan ingatlah ketika hewan-hewan dikumpulkan. Hewan dikumpulkan. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim nomor 2582, "La tu'addunnal huquq." Ya. Niscaya hak-hak itu akan dikembalikan kepada siapa yang berhak. Ila ahliha yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat. Hatta yuqadil syatil jalha minasyatil qarnah sampai hak atau kedoliman yang diperbuat oleh domba yang memiliki tanduk itu akan dibalas kepada domba yang tidak memiliki tanduk. Hak antara hewan saja nanti akan dibalas, apalagi hak sesama manusia. Maka hendaknya kita berhati-hati kepada hak-hak yang hendaknya kita tunaikan bagi orang lain. Kemudian nanti di hari kiamat Allah akan perintahkan hewan-hewan tersebut untuk menjadi tanah. Hewan-hewan yang sudah dikumpulkan itu kemudian sudah dikisos. Ya. Setelah selesai, pembalasan atau pengembalian hak-hak mereka di antara para hewan, kemudian mereka akan dirubah menjadi tanah. Ketika itulah orang-orang kafir mereka akan mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba di surat An-Naba ayat yang ke-40. Ketika itulah orang-orang kafir akan mengatakan Ya laitani kuntu turaba. Aduhai kalaulah saya itu hanyalah tanah. Kapan? Ketika mereka melihat hewan-hewan itu berubah menjadi tanah. Ya. Kalaulah saya itu menjadi tanah saja, tidak menjadi orang kafir. Maka hari itu adalah hari yang luar biasa aku hari yang luar biasa berat. Di hari itu para nabi sebagaimana dalam riwayat Muslim mereka akan mengatakan Rabbi wadiba ghadaban lam yaghdab qablahu mislahu wa la yaghdab ba'dahu mislah. Para nabi mereka akan mengatakan Rabbku telah marah sekarang dengan kemarahan yang belum marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marahnya seperti itu. Ya, itu para nabi akan mengatakan itu nanti di hari kiamat. Ya, ketika manusia semuanya kesulitan, ya, di padang mahsyar matahari akan diberkatkan sejarah satu bulan. Bayangkan satu bulan para ulama berselisih. Ada yang mengatakan satu mil sejarak dunia, ya, yaitu satu kilo setengah, satu kilometer setengah. Ada yang mengatakan yaitu sejarah ya alat untuk yang dipergunakan untuk bercelak yang tadi lebih yang kurang lebih satu tingkat atau yang kurang maka matahari akan didengarkan kepada manusia sedemikian dekatnya ya sebagaimana hal itu di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda riwayat Muslim nomor 5108 Tadnu syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdarin Malaikat akan mendekat nanti di hari kiamat sampai sejarah satu minggu. Fayaqulun nasu ala qadri amalihim fil irq. Maka manusia akan berkeringat sesuai dengan kondisi amalan mereka ketika di dunia. Faminhum man yakulu ila al Di antara mereka akan ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya. Wa minhum man yakulu ila rukbatayhi. Di antara mereka akan ada yang berkeringat sampai kedua lututnya. Waminhum man yakulu ila Di antara mereka akan ada yang berkeringat sampai kedua pinggangnya. Waminhum man yujumul arok ilujaman wa asharu Dan di antara mereka akan ada yang berkeringat tenggelam dengan keringatnya. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke arah mulutnya maksudnya apa ya berkeringat sampai arah mulutnya subhanallah maka hari itu hari yang luar biasa berat sehingga mereka sudah tidak tahan manusia seluruhnya tidak tahan mereka akan pergi mendatangi Adam alaihissalam kemudian Nabi Adam akan mengatakan sesungguhnya Robku dan marah yang Kemarahannya itu tidak pernah terjadi seperti ini dan tidak akan terjadi seperti ini. Marah yang luar biasa. Pergilah kepada Nuh. Demikian juga Nabi Nuh mengatakan seperti ini. Memerintahkan pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Analaha, analaha. Sayalah yang akan memberikan syafaat kepada dunia. Itulah yang disebut dengan syafaatul utma, syafaat yang paling besar. Oleh karena kita kalau selesai ada membaca doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatul qa'imah Muhammad al Wasilah wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al wasilah wal fadilah. Ya, al fadilah itu adalah asy-syafa'atul uzma syafaat nanti di hari kiamat ketika manusia semuanya kesulitan. Kemudian di hari itu para bayi akan berubah saking Banyaknya hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaj'alul wildana shiba." Yauma yaj'alul wildana shiba. Di hari yang kami jadikan bayi-bayi itu berkuban. Saking luar biasa ayahnya hari tersebut. Yauma yaj'alul wildana shiba. Ya. Itu terdapat di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-17. Al-Muzammil ayat yang ke-17. Fakaifa tattaquna in kafartum? Bagaimana kalian mampu melindungi diri kalian sendiri ketika kalian kafir? Nah, ini kafir ini diucapkan dalam Al-Quran. Yauma yaj'alul wildana shiba. Kafir kepada apa? Kafir kepada hari ketika bayi-bayi berubah. Ini menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Bayi berubah. menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan hari mahsyar atau hari pengumpulan manusia. Kemudian kita masuk ke hari hisab atau perhitungan amalan. Kita bahas secara ringkas saja. Nanti di hari kiamat seluruh manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan seluruh manusia akan dihadapkan kepada Rabbnya dalam kondisi bersaf-saf, berbaris. Sebagai ulama ada yang mengatakan satu baris, seluruh makhluk akan berbaris dengan satu baris, Sebagian ulama lain mengatakan mereka akan berbaris-baris. Kemudian setelah di hadapan kepada Allah, kemudian Allah tampakkan kepada kita amalan-amalan kita. Ketika itulah Allah akan menghisap kita, menghitung amalan kita. Hisab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al aw yaitu penampakan amalan. Amalan ditampakkan kemudian seorang hamba mengakuinya. Itu adalah al aw pakai ain, al aw Kemudian yang kedua adalah al-munaqasah yaitu pertanyaan dari setiap apa yang kita lakukan. Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan jenis hisab yang pertama, Itu ditampakkan kepada mereka amalan, kemudian dia akan mengakui dosa-dosanya dan Allah mengampuni dosanya, ya. tanpa ditanya secara detail tanpa ditanya secara detail tanpa ditanya kenapa engkau berbuat kenapa engkau berbuat maka itu adalah al-ar dalilnya adalah terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari ya, nomor 2441 yang mana Allah Subhanahu wa taala akan berfirman nanti di hari kiamat kepada orang ini ata'rifu dan bakala ata'rifu dan bakala apakah kau tahu dosa ini apakah kau tahu dosa ini maka hamba itu mengatakan ya ya ya sampai dia merasakan binasa Ketika itulah Allah taala akan berfirman Satar Tuhan alaika fid dunya Wa na'ubiruha lakul yawm ibunya untuk telah menutupi engkau dari dosa ini telah menutupi dosa ini dari pandangan manusia maka pada hari ini aku akan ampuni engkau Kalau aku kita berhasil maka ketika itu dia akan diberikan catatan kebaikannya itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu taala di dalam firman-Nya rasul al-hasan dan isaban yasirah dan menggunakan akan kita dengan bisa yang mudah Itu adalah yang mudah Oleh karena doa yang disyariatkan untuk kita ucapkan, Allahumma hasibul hisabul yasirai. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibul hisabul yasirai. Allahumma hasibul hisabul yasirai. Ya Allah, kami dengan hisab yang mudah berkata ya, kebaikan ya saya akan berulang Suruh dosa itu walaupun engkau ya Allah memaafkan kami Suruh dosa itu walaupun engkau memaafkan kami Bu, ya, sekali dosa itu Kemudian jenis hisab yang kedua adalah Al-Munafasyah Ketika seorang hamba ditanya satu persatu dari amanahnya oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mandu kisah kisah orbit siapa yang diyukis, yang ditanya akan setiap amalannya dia akan dianak orang yang ditanya setiap amalannya dia akan dianak orang yang ditanya seluruh amalannya dia akan dianak orang yang tidak diadab adalah orang yang tidak hanya dinampakkan dosanya, kemudian dia mengakui dosanya. Ada pun orang yang ditanya setiap amalannya, dia akan diada. Hadis yang menunjukkan hal ini juga tentang kisah yang maaf tiga orang yang akan dinyalakan api neraka oleh orang-orang tersebut. Mujahid, orang yang berjihad, lalu kedua orang yang baca Al-Quran, dari tiga orang yang bersedekah namun tidak ikhlas di dalam mengerjakan amal tersebut. Allah SWT mengatakan kagata engkau berdusta. Diasam semuanya. Maka mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita insaf yang mudah. Memberikan kita insaf yang mudah. Bahkan Allah SWT menjanjikan kepada kita ya bagi orang-orang yang mereka tidak meminta kulitnya kemudian tidak mengobati dengan kain yaitu berobat dengan cara api kemudian dia tidak bertatoyur tidak menganggap sial sesuatu mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab tanpa adab tanpa hadisah dan Qadar Ya Allah SWT mengatakan Rasulullah eh, SAW mengatakan Sebelumnya Al-Fatihah 70 ribu orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa ada. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam semua Rasulullah SAW ini yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab tanpa akal. Minimalnya kita masuk ke dalam surga dengan hisab yang mudah, bukan hisab yang sulit. Ya. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum bersama apa Ustaz bagaimana hukumnya meminta oleh-oleh kepada keluarga semisal istri kepada suami anak kepada orang tua baik untuk orang yang memang mereka punya hak terhadap orang tersebut itu boleh jadi untuk orang-orang yang kita punya hak kepada orang tersebut dulu boleh ya bukan termasuk meminta yang dilarang karena ini memang saya punya hak terhadap orang tersebut selama orang tersebut mampu selama orang tersebut mampu wallahu taala a'lam kemudian hmm, ketika ada hati yang dizalimi atau tetapi baik orang yang dizalimi maupun yang terzalimi terluka akan hal tersebut sampai akhir hayat mereka. Apakah tetap ada pertanggung jawaban di hari kiamat? Ya. Tentu kalau alam untuk pertanggung jawaban itu tetap ada. Walaupun belum tentu dia ada, belum tentu dia ada. Tapi pertanggung jawaban ada. Ahsulullah wa nasuh Allah SWT berfirman Allah tetap menghitungnya Walaupun mereka melupakannya Ahsa'u wa rasul. Allah tetap menghitungnya, berarti mereka lupa. Maka pertanggungjawaban akan tetap ada. Walaupun minimalnya ya Allah akan menampakkan kepada orang sebelum kami telah berbuat zalim kepada sesama. Kemudian dia mengatakan, enak. Iya. Kemudian Allah mengampuni dengan rahmatnya. Ya. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya <laughs> udah kebayang